alaihi wa ala alihi wasallam yang ditulis oleh Syekh Sofi Rahman Al-Mubarak Puri Hafizahullah atau Rahimahullah Ta'ala Penulis kitab ini Syekh Sofi Rahman Al-Mubarak Beliau baru saja meninggal dunia Dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurang lebih seminggu yang lalu Syekh Sofi Rahman Al-Mubarak Beliau adalah merupakan anak cucu keturunan dari Syekh Abdurrahman Al-Mubarak yang mensyarah Sunan At-Tirmidzi dengan judul Tuhfatul Ahwadi. Syarah Sunan At-Tirmidzi. Beliau meninggal dunia kurang lebih satu minggu yang lalu, seminggu yang lalu. Dan alhamdulillah saya sempat ketemu beliau sekali ketika beliau berkunjung ke tempat kami di Islamic Center di Unaiza. Orangnya sudah cukup tua tapi penuh dengan wibawa. Wajahnya bercahaya dan menampakkan wibawa dan jenggotnya serta rambutnya sudah putih semuanya. Beliau adalah salah seorang ahli hadis dan juga ahli sirah yang menulis kitab Ar-Rahiqul Maktum. Beliau berasal dari India tapi beliau tinggal di Riyadh. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang sangat luas dan mengampuni kesalahan-kesalahan beliau. Allahumma amin. Selanjutnya, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Yang lalu kita telah menyelesaikan piagam Madinah yaitu bahwasanya Rasulullah SAW sangat toleran menghadapi orang-orang non muslim, orang musyrik dan juga ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Sangat toleran kepada mereka dan membuat perjanjian-perjanjian yang menguntungkan semua pihak, yang menguntungkan semua pihak yang menjadikan negara tertib. Dan sekarang kita masuk lagi yaitu permasalahan yang baru, judul besar yang baru yang beliau memberikan judul besar dengan istifzazatu Quraisy. Istifzazatu Quraisy yaitu intimidasi Quraisy. Jadi kita akan tahu nanti bahwasanya orang-orang kafir itu tidak bisa dipercaya. Karena mereka dari dalamnya sudah ada kebencian kepada orang Islam. Jadi di sini mereka menakut-nakuti, orang-orang Quraisy menakut-nakuti, mengintimidasi. Kata beliau, maka idu Quraisy, tipu daya Quraisy قال شيخ المصنف رحمه الله تعالى وبينما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرتب أمور المدينة وينظم جوانب الحياة فيها ويرجو أن يجد فيها هو والمسلمون مكانا آمنا يعملون فيه بدينهم بغير معارضة أو استفزاز إذ فوجئوا بمكائد قريش تريد القضاء عليهم Ini tipu daya orang Quraisy ya. ketika Nabi Muhammad SAW sedang menertibkan urusan-urusan di Madinah dan beliau mengatur segi-segi kehidupan di sana serta beliau dan kaum muslimin mengharapkan untuk mendapatkan tempat yang aman yang bisa mengamalkan agama di sana tanpa ada penentangan, tanpa ada intimidasi. Tiba-tiba mereka dikagetkan oleh tipu daya Quraisy yang ingin menghabisi mereka. Jadi waktu itu Rasulullah SAW dan kaum muslimin sedang sibuk sibuk mengatur perkara-perkara di Madinah, mengatur segi-segi kehidupan di sana. Tujuannya apa? Tujuannya agar supaya Madinah menjadi negara yang aman Yang bisa mengamalkan agama di sana Mengamalkan agama dengan aman tanpa ada yang ganggu Tujuannya hanya itu Jadi Madinah menjadi negara Islam Bisa ibadah di sana dengan aman, enggak ada yang ganggu Karena di Mekah kemarin selalu diganggu Ibadah yang aman tanpa ada yang menentang, tanpa ada yang mengintimidasi. Islam itu sudah jelaskan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu kamu amalkan, bagi kami agama kami tidak saling mengganggu. Lalu tiba-tiba mereka dikagetkan oleh tipu daya Quraisy yang mempunyai rencana hendak memberangus habis kaum muslimin. Mau dihabisi kaum muslimin. Padahal kemarin kan ada perjanjian kan? Ada perjanjian kemarin dengan orang-orang Madinah. Bagaimana hasil perjanjian itu? Kalau Quraisy ini orang mana? Kalau Quraisy itu Mekah ya. Quraisy itu Mekah. Kafir Quraisy maksudnya adalah orang Mekah. Jadi tiba-tiba orang Mekah nggak terima. Kok enak Muhammad itu tenang, tentram, damai di Madinah. Orang Mekah nggak terima. Orang Mekah mau berangkat ke Madinah ingin menghabisi Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Kemudian bagaimana tipu daya Quraisy untuk melaksanakan rencananya itu? Faminha <clears throat> annahum katabu ila musyriki Yathrib yuharribunahum ala qitalil muslimin wa ikhrajihim 'anil Madinah wa bi qatli muqatalatihim wa istibahati nisaihim in lam yaf'alu dhalik di antara tipu daya kafir Quraisy Mekah, mereka menulis surat ditujukan kepada orang-orang musyrik Yathrib, orang-orang musyrik di Madinah. Kirim surat ke mereka. Apa isi suratnya? Isi suratnya memotivasi mereka supaya memerangi kaum muslimin dan agar supaya mereka mengeluarkan kaum muslimin dari Madinah. Bukan hanya itu, mereka mengancam bahwasanya mereka hendak membunuh orang-orang kafir, pasukan-pasukan musyrik yang ada di Madinah serta menghalalkan wanita-wanita mereka kalau mereka tidak mau melaksanakan isi surat itu. Jadi kirim surat ya. Ada utusan datang ke Yatrib dikirimkan surat itu ke orang-orang musyrik di Yatrib. Mereka dianjurkan supaya supaya memerangi kaum muslimin mengeluarkan mereka dari Madinah, diperangi dan diusir. Bahkan mereka ngancam, "Wahai orang musyrik Madinah, kalau kamu tidak melaksanakan hal itu, kami akan memerangi kamu dan kami akan menghalalkan wanita-wanitamu, akan kami perkosa wanitamu kalau tidak kamu laksanakan." Jadi di sini jelas sekali ya, jelas sekali tipu daya orang-orang musyrik mereka tidak senang kalau Islam itu jaya. Kalau Islam itu tegak, syariat diamalkan, mereka tidak tenang, bingung sekali mereka itu. Mereka membuat upaya berbagai macam agar supaya tidak jadi dilaksanakan syariat Islam, supaya orang Islam tidak tenang. Lalu bagaimana jawaban orang-orang musyrik di Madinah? Wa fi'alan qama musyriku yasrib liyunaffidu dalik. Dan ternyata benar orang-orang musyrik Madinah sudah bangkit untuk melaksanakan isi surat itu. Sudah hampir saja ya. Hampir saja orang musyrik Madinah bangkit akan melaksanakannya, akan memerangi kaum muslimin dan mengusir mereka dari Madinah. Walakin atahum Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fawa'adhahum wa nasahahum Fakufu amma aradu minal kita liwatafarraku. Akan tapi sebelum mereka sempat melaksanakannya, telah datang kepada mereka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada mereka mau'idah, memberikan kepada mereka mau'idah, yaitu nasihat sehingga mereka pun tidak jadi melaksanakan keinginan untuk memerangi kaum muslimin dan mereka pun akhirnya bercerai-berai tafarraqu jadi alhamdulillah ya, sebelum terlaksana niat itu sudah didengar oleh kaum muslimin, sudah didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah datang kepada mereka, menerangkan kepada mereka tentang perjanjian, tentang piagam Madinah. Tidak boleh melaksanakan ini. Bagaimana perjanjian di piagam Madinah? Dinasehati mereka dan ternyata mereka mau menerima nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun tidak jadi memerangi kaum muslimin dan akhirnya mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Alhamdulillah. Jadi di sini ini banyak faedah yang bisa kita ambil ya. Di antara faedah yang pertama tadi itu tentang pentingnya pengaturan negara dan pengaturan segi-segi kehidupan di suatu negara diatur. Tentu saja aturannya sesuai dengan Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah hukum Allah. Yang ada itu hanya dua hukum hukum Allah atau hukum tauhid pilih mana hukum Allah atau hukum tauhid kalau hukum Allah ya kembali kepada Quran kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau hukum tauhid kembali kepada yang selain Quran dan sunnah hukum tauhid atau juga dikenal dengan hukum jahiliyah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala afa hukmal jahiliyati yabghun Apakah yang mereka inginkan itu hukum jahiliyah? Iya. Poligami boleh atau tidak? Kalau hukum Allah boleh, kalau hukum tauhid tidak boleh, dipersulit. Kemudian selanjutnya wa minha anna Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu Raisul Aus Dahaba ila makkata mu'atamiran fafafa tafa bil baiti. Wa ma'ahu Abu Sufwan, Abu Sufwan. <clears throat> Umayyah bin Khalaf. Falaqiyahuma Abu Jahlin. Di antara tipu daya orang-orang kafir Quraisy Mekah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Sa'ad bin Mu'ad salah seorang sahabat Rasulullah SAW alaihi radhiyallahu anhu pemimpin suku Aus. Suku Aus di, di mana suku Aus itu? Di Mekah apa di Madinah? Di Madinah ya. Di Madinah ada suku besar namanya Aus dan Khazraj. Mereka selalu perang, tapi dengan adanya Islam mereka damai. Mereka masuk dalam kelompok orang-orang Al-Ansar. Pemimpin suku Aus Sa'ad bin Mu'ad pergi ke Mekah untuk melaksanakan umrah. Lalu dia pun tawaf di Ka'bah. Disertai oleh Abu Sofwan. Sofwan ya, bukan Abu Sufyan ya. Abu Sofwan. Abu Sofwan itu kuniahnya namanya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini tokoh kafir Quraisy. Tokoh kafir Quraisy. Di waktu itu orang kafir juga umroh, bahkan mereka juga haji. Insyaallah nanti kita bicara masalah haji pada saatnya nanti. Lalu ketika dua orang ini Sa'ad bin Mu'ad dan Umayyah bin Khala sedang tawaf Tiba-tiba Abu Jahal berjumpa dengan keduanya Abu Jahal Ini tokoh kafir Quraisy lagi Abu Jahal Namanya saja Abu Jahal Apalagi orangnya Abu Jahal artinya bapak kebodohan Berarti orangnya sangat bodoh tidak mau menerima ajaran yang benar. Falamma arafa Sa'dan haddadahu wa tawa'adahu wa qala tatufu bi Makkah aminan wa qad awaitum as-subah ama wallahi laula annaka ma'a Abi Sufwan ma raja'ta ila ahlika saliman. Lalu Abu Jahal tatkala mengetahui bahwa di sana ada Sa'ad bin Mu'ad, dia segera mengintimidasi dan mengancam. Sa'ad bin Mu'ad ya. Diancam, ditakut-takuti dan Abu Jahal mengatakan, "Kamu tawaf di Mekah dalam keadaan aman kayak gini. Sementara kamu di Madinah melindungi orang-orang yang membuat agama baru, melindungi Muhammad yang tidak mau mengikuti agama nenek moyang yang membuat agama baru." Demi Allah, kalau sekiranya kamu tidak bersama Abu Sofwan, Abu Sofwan sekiranya kamu tidak bersama-sama dengan Umayyah bin Khalaf, kamu tidak akan bisa pulang ke rumahmu dalam keadaan selamat. Untung kamu dengan Umayyah bin Khalaf, dengan Abu Sofwan, dengan Umayyah bin Khalaf. Kalau tidak, kamu tidak bisa pulang sudah. Kamu tidak akan bisa pulang ke keluargamu dalam keadaan selamat. Wa kana hadha i'lanan an fathil muslimina 'anil Masjidil Haram. Dan bahwasanya ini adalah ultimatum tentang menghalangi kaum muslimin daripada Masjidil Haram wa an qatlihim idza wajadu fi hududi Quraisy dan tentang memerangi kaum muslimin apabila mendapati mereka dalam batas-batas orang Quraisy. Jadi ini adalah ultimatum ya, ngajak perang berarti. Berarti di sini Abu Jahal ngajak perang. Pokoknya orang Islam masuk sini akan diperangi. Pokoknya ketemu orang Islam diperangi. Ini adalah ultimatum perang. Ini penting supaya kita tahu bahwa Islam itu bukan agama yang disebarkan dengan pedang. Jadi yang menyebarkan pedang dahulu adalah non-muslim. Islam hanya melayani adalah tahapan-tahapan dakwah Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, wakanat li Quraisyin silatun biyahud Yatrib. Dan bahwasanya orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Mekah mempunyai hubungan dengan Yahudi Madinah. Di Madinah banyak Yahudi. Wakanatil Yahudu kama astara fil Injil anil masih anil masih alaihi salam hayyat aulad al afa'i dan bahwasanya orang-orang Yahudi sebagaimana disebutkan di dalam Injil dari Nabi Isa alaihi salam bahwa Yahudi itu adalah hayyat auladul afa'i mereka adalah ular anaknya ular jadi yang mengatakan ini adalah Nabi Isa Yesus kata orang Kristen kata orang Kristen ya Itu bahwasanya yang namanya Yahudi itu adalah ular anaknya ular yang namanya ular nggak bisa dipercaya itu Yahudi sepanjang masa mereka adalah ular selalu ngacau dan kita nggak boleh percaya dengan orang-orang Yahudi mungkin mulutnya manis tapi hati mereka penuh dengan racun orang-orang Yahudi apa yang dilakukan <clears throat> Fakanu yakumuna binabshil ahqad والضغائن القديمة al-qadima bainal ويحرشونهم wal khazraji wa yuharrishunahum wa yuhawiluna isaratal wal iqtirafi fima bainahum Akhirnya Yahudi sebagai bentuk solidaritas dengan kawan-kawan mereka dari kafir Quraisy Mekah Yahudi segera bangkit mereka menimbulkan kembali perasaan benci, perasaan permusuhan yang dahulu antara antara Aus dan Khazraj. Jadi Yahudi enggak diam saja ya. Jadi mereka mulai diadu lagi. Ini Aus dengan Khazraj sudah rukun oleh Yahudi diadu lagi. Jadi mereka mau membuat kacau di dalam negeri. Dan mereka berusaha menggalakkan hal itu serta mereka berusaha menjadikan kaum muslimin bingung serta kacau di antara mereka. Yahudi ya. Jadi nanti kalau Rasulullah memerangi mereka itu sesuatu yang sangat wajar. Mereka seperti ini. Padahal kemarin ada perjanjian piagam Madinah tidak boleh melakukan yang seperti ini. Tapi mereka sekarang sudah melanggar perjanjian. Itulah Yahudi. Jadi nggak bisa dipercaya Yahudi itu. Janji ya janji, kalau mereka kalah, mereka janji. Kalau mereka kuat, mereka akan mengingkari janji. Wahakada ahatal khataru fil muslimina fil madinati minad dakhili wal kharij. Demikianlah mara bahaya mengelilingi kaum muslimin dalam Madinah, baik masalah dari dalam atau juga masalah dari luar. Jadi sekarang keadaan Madinah genting. Kaum muslimin diliputi oleh bahaya bahaya dari dalam pengkhianatan orang-orang Yahudi dan orang musyrik Madinah dan juga bahaya dari luar orang-orang kafir Quraisy Mekah. Wah, waktu gawat sekarang keadaan Madinah ini. Wa wasal al-amru ila anna as-sahabata radhiyallahu anhum lam yakunu yabituna illa wa ma'ahumus silah. Sehingga sampailah perkara ini bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum tidaklah mereka menginap melainkan mereka membawa senjata. Walam yakunu yusbihuna illa fihi dan tiadalah pula mereka pagi hari melainkan dengan membawa senjata pula. Jadi karena keadaan genting ya, jadi bawa senjata terus, tidur senjata dibawa, pagi bangun senjata dibawa, kemana-mana senjata dibawa, sudah siap, siap-siap dengan peperangan yang bakal terjadi. وكانوا يحرسون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى نزل قوله تعالى والله يعصمك من الناس فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الناس انصرفوا انصرفوا عني فقد عصمني الله عز وجل. Dan bahwasanya para sahabat selalu jaga Rasulullah. Rasulullah dijaga terus oleh mereka ya, dikawal. Mereka sangat cinta dan mereka menginginkan keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pemimpin itu dijaga, dikawal. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya surat Al-Maidah ayat nomor 67, "Wallahu ya'simuka minan nas." Dan Allah lah yang melindungi kamu, menjaga kamu dari kejahatan manusia. Ketika turun ayat ini, beliau mengatakan, "Wahai manusia, pergilah dari aku karena aku telah dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah potongan dari kisah sirah Nabi Muhammad SAW tentang pengkhianatan orang-orang musyrik Mekah dan orang-orang musyrik Madinah dan juga tentang pengkhianatan orang-orang Yahudi di Madinah serta juga pengumuman perang dari orang-orang kafir Quraisy Mekah. Di antara faedah yang bisa kita ambil di sini tadi telah disebutkan bahwa negara punya perlu punya aturan, perlu punya undang-undang yang tentu saja sesuai dengan Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena aturan dan undang-undang yang menyimpang dari Quran dan Sunnah itu adalah aturan dan undang-undang tauhid dan kita harus kufur mengingkarinya. Karena syirik dalam hukum itu sama dengan syirik dalam ibadah, sama di dalam surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua-duanya. Di sana ada firman Allah yang mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan syirik dalam ibadah kepada Allah dengan suatu apapun. Ini syirik dalam ibadah. Dan dalam ayat beberapa ayat sebelumnya surat Al-Kahfi pula Allah menyebutkan wala yusyriku fi hukmihi ahada. Bahkan juga ada qiraah yang lain wala yusyrik fi hukmihi ahada. Tidak syirik dalam berhukum dengan hukum siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi syirik dalam ibadah dengan syirik dalam hukum itu sama, sama. Jadi hukum hanya milik Allah. Inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah sama dengan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kandungan kisah ini pula bahwasanya kaum muslimin perlu mempunyai tempat. Mempunyai tempat yang mereka bisa mengamalkan Islam dengan aman tanpa ada gangguan. Jadi kita ini perlu punya tempat yang kita bisa mengamalkan Islam tanpa ada gangguan. Islam secara total ya, Islam kafah. Udhulu fis silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam secara total. Jadi kita perlu punya tempat yang kita bisa mengamalkan Islam di sana secara total tanpa ada gangguan, tanpa ada rintangan. Maka dari itu, orang-orang Islam yang berada di negara kafir dan mereka tidak bisa mengamalkan Islam secara kafah di sana, maka mereka harus hijrah. Harus mereka itu hijrah. Di negara kafir nggak boleh memakai kerudung, nggak boleh memakai jilbab yang syar'i. Persulit, nggak bisa sudah sama sekali. Sudah hijrah, tinggalkan negeri kafir. Masih banyak negeri Islam. Yang lainnya bumi Allah luas. Kemudian di antara kandungan kisah ini pula bahwa orang musyrik tidak pernah berhenti memusuhi Islam wal muslimin. Tidak pernah mereka berhenti memusuhi Islam wal muslimin dan mereka akan berupaya semaksimal mungkin untuk menghalang-halangi ditegakkannya hukum Islam. Ini selalu. Di antaranya mereka selalu membuat koalisi-koalisi, mencari teman untuk memperkuat keadaan mereka dalam memerangi kaum muslimin. Itu kebiasaan orang musyrik. Kemudian di antara kandungan kisah ini pula pentingnya figur seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu ikhlas memberikan tausiah dan nasihat. Jadi Rasulullah kan tadi bangkit ya memberikan nasihat kepada mereka sehingga mereka tidak jadi berkhianat. Jadi nasihat ini perlu. Sebelum diperangi dengan kekuatan nasihat dulu. Dinasehati dahulu. Kemudian juga di antara kandungan kisah ini bahwasanya di antara perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu adalah mengadu domba di antara kaum muslimin. Jadi yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu di antaranya adalah mengadu domba kaum muslimin. Ini diambil dari mana? Faedah ini. Diambil dari mana? Abdurrahman. Iya, jadi mereka membangkitkan permusuhan yang sudah terpendam lama mau dibangkitkan lagi antara Aus dengan Khazraj. Antara Aus dengan Khazraj. Jadi mereka selalu ngadu domba. Maka dari itu kita harus waspada sejak dini. Jangan sampai terjadi seperti di negara-negara lain diadu domba. Dan subhanallah banyak kaum muslimin yang termakan oleh adu domba itu. Akhirnya perang sama-sama kaum muslimin, sangat memilukan, memilukan. Kalau perang melawan orang kafir itu enak, matinya jelas mati syahid. Kalau perang sama-sama orang Islamnya, matinya mati apa? Nauzubillah. Matinya mati apa? Yang mana Rasulullah SAW mengatakan kalau terjadi fitnah bersama kaum muslimin perang, maka lebih baik kita menjadi orang yang terbunuh daripada orang yang dibunuh. takun abdullahil maktul wala takun abdullahi qatil. Hendaklah kamu jadi hamba Allah yang terbunuh dan jangan menjadi hamba Allah yang membunuh fitnah sesama kaum muslimin perang naudzubillah naudzubillah karena kita jangan lupa ya ada pihak-pihak tertentu yang sengaja memang membangkitkan kebencian membuat fitnah kelompok ini begini begini begini padahal belum tentu gitu kelompok itu begitu begitu padahal belum tentu begitu akhirnya gara-gara kita termakan oleh berita tadi ya tanpa tabayun padahal tabayun penting inja akum fasikum binaba'in Fatabayanu karena zaman dulu Rasulullah hampir menyerbu suatu kelompok gara-gara berita yang dibawa oleh orang fasik. Ternyata nggak benar. Ini masalahnya seperti itu, katanya, katanya, katanya, katanya, katanya, katanya. Akhirnya terjadilah perang di antara kaum muslimin. Katanya ya. <clears throat> Karena maaf-maaf sekarang ini banyak orang Islam yang mempunyai kitab Fathul Jari. Pernah dengar antum kitab Fathul Jari? Bukan Fathul Bari ya, Fathul Jari, jari ini. Tahu enggak ini antum? ini itu katanya. Dan kitab Fathul Jari ini dijual gratis. Waktu itu mau dicetak, tapi penerbit enggak mau, takut enggak laku. Dan itu jilidnya banyak, jilidnya banyak berjilid-jilid. Itu kitab Fathul Jari. Dan kitab ini adalah sumber daripada permasalahan yang ada. Yaitu jari ini, jari ini, katanya, katanya, katanya. Kita terima gitu aja, tanpa kita ngecek. Sekarang ini zaman fitnah. Kalau ada orang mengatakan katanya, katanya jangan percaya. Datang kepada orangnya sendiri, tanyakan sendiri. Baru setelah itu baru jelas, baru clear. Ada suatu kelompok memusuhi kelompok yang lain. Maka kalau kita mau jujur, jangan kamu dengarkan pendapat dari kelompok yang musuhi. Yang namanya musuh selalu menjelek-jelekkan musuhnya. Kalau kita mau jujur, tanyakan kepada kelompok yang dimusuhi sendiri. Bagaimana? Nanti baru akan jelas. Kalau kita mau mengamalkan cara gini Islam ini akan enak, akan enak, akan lancar, akan tentram, damai, aman, nggak akan pernah. Karena benar-benar memilukan di Irak, di Afghanistan, di mana-mana, diadu domba kaum muslimin. Bahkan yang lebih parah lagi di Palestina, sudah jelas musuh di depan mata. Siapa musuhnya? Yahudi di depan mata jelas. Kalau kamu perang Yahudi mati syahid, dijemput oleh bidadari. Tapi subhanallah mereka perang sendiri sesama kaum muslimin. Ada kelompok ini, kelompok itu. Allahu akbar. Ini kadang-kadang adu domba. kadang-kadang adu domba dan juga kadang-kadang pengkhianatan orang-orang munafik, pengkhianatan atas Islam. Kemudian di antara kandungan yang bisa kita ambil dari kisah ini bahwa yang memulai mengibarkan peperangan kepada Islam dan muslimin adalah orang-orang kafir. Di sini jelas yaitu orang-orang kafir Quraisy. Mereka mengibarkan bendera perang kepada Islam dan kaum muslimin. Islam melayani, dilayani. Kemudian juga di antara kandungan kisah ini pula Yahudi adalah penipu. Yahudi itu penipu. Mereka selalu mencari celah untuk menghabisi kaum muslimin. Apalagi tadi telah disebutkan Nabi Isa sendiri itu telah menyatakan bahwa Yahudi itu siapa? Hayat aulatul afa'i. Mereka itu adalah ular, anaknya ular itu Yahudi. Kemudian juga diantara kandungan yang bisa kita ambil dari kisah ini ada kalanya kaum muslimin diliputi oleh bahaya. Bahaya dari dalam dan bahaya dari luar. Memang orang hidup butuh perjuangan ya, dakwah ini butuh perjuangan Lalu kita dakwah mau santai-santai saja enak-enak saja ya nggak usah dakwah. Dakwah itu beresiko. Bahkan kadang ada resiko dari dalam, resiko dari luar. Tapi kita jangan putus asa, jangan kecil hati. Pertolongan Allah pasti datang. Jangan khawatir. Contohnya di sini, ketika kaum muslimin dalam bahaya, <clears throat> mereka kemana-mana bawa senjata, akhirnya pertolongan Allah datang juga. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah langsung menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di antara faedah yang bisa kita ambil di sini bahwa kaum muslimin itu perlu belajar memain apa namanya memainkan senjata. Perlu belajar. Senjata itu perlu. Bahkan memang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allimu auladakum as-sibaha war-rimayah war-rukubal khayl." Ajarkan kepada anak-anakmu as-sibaha, berenang warimaya memanah, Waruku balfaili dan menunggangi menunggang kuda. Semua ini adalah untuk persiapan perang dan untuk melatih kecerdasan. Jadi perlu ada ekstra kulikuler di sekolah-sekolahan itu yaitu pelajaran berenang, pelajaran memanah dan pelajaran menunggang kuda. Bagaimana kalau sekarang diganti dengan mengendarai sepeda motor, mobil? Boleh silahkan. Tapi menunggang kuda juga perlu. Perlu menunggang kuda. Nanti kalau suatu masa bensin habis, ya tidak ada lagi minyak, mobil-mobil nggak bisa jalan, maka kita kembali kepada naik naik kuda lagi nanti. Seperti itu. Kemudian ikhwan wa akhwati la rahimakumullah dan memang belajar atau membawa senjata, belajar menggunakan senjata itu hukumnya wajib. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa a'iddu la wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa mir ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa mir ribatil khayli dan buatlah persiapan-persiapan istiqdad untuk menghadapi orang-orang kafir. Bagaimana persiapannya? Yaitu dengan kekuatan dan mengendarai kuda. Itu di tafsirnya disebutkan Rasulullah mengatakan ala innal quwata ar ya. Yang disebut dengan kekuatan adalah melempar. Baik melempar anak panah atau memainkan senjata, melempar bom dan yang lain-lain. Ini wajib persiapan menghadapi orang kafir untuk apa? Nabihi atu wallahi wa aduwakum. Untuk kamu menakut-nakuti musuh Allah dan musuhmu. Jadi orang kafir perlu ditakut-takuti. Kalau muslimin punya senjata yang lengkap, orang kafir itu takut. Senjata itu ibaratnya seperti orang punya kumis panjang ya apa kumis panjang, lalu kumisnya itu di apa namanya diputar. Orang lihat takut enggak? Orang lihat takut dengan kumisnya, padahal kumis enggak bisa mukul. Demikian pula pentingnya kita main senjata, punya senjata lengkap untuk nakut-nakuti ya, jangan macam-macam saya punya ini loh. Tapi kalau kebalikannya mereka yang punya kita nggak punya, mereka yang menakut-nakuti kita. Tapi subhanallah kita nggak pernah takut. Padahal mereka punya segala-galanya kita nggak punya apa-apa nggak pernah takut. Seandainya muslimin punya senjata sedikit aja, mereka sudah mundur semuanya karena mereka mencari hidup. Kalau kita mencari mati. Di jalan Allah tentu saja. Inilah ikhwan fillah rahimakumullah dan nanti beliau penulis kitab ini Syekh Syafiq Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah taala menyebutkan apa saja yang dilakukan Rasulullah menghadapi keadaan yang seperti ini karena mereka sudah memeluk lamirkan perang, maka perlu diatur strategi kembali untuk menangani masalah ini. Jadi sebenarnya yang memulai perang itu adalah orang non muslim. Kalau kita kembali kepada sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai beliau jadi nabi, itu pertama-tama yang dipakai adalah marhala dakwah Syria, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi, tak terang-terangan. Dan ini berlangsung sampai tiga tahun. Kemudian setelah itu datang perintah Allah untuk dakwah terang-terangan. Fasda bima tu'mar wa arid anil musyrikin. Kemudian juga wa andir ashiratakal akrabin. Barulah masuk ke tingkatan berikutnya yaitu dakwah jahriyah. Dakwah secara terang-terangan. Namun tetap sabar. Sabar, dipukul, dihina, dicaci, diludahi, diapakan sabar aja. Itu periode Mekah. Sampai periode Madinah hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah di sini adalah al-idnu bil kitab. Diizinkan untuk memerangi. Tapi dengan catatan kalau diperangi dulu. Allah berfirman, "Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum dzulimu wa innallaha 'ala nasrihim laqadir." Jadi kalau mereka diperangi, mereka diizinkan untuk balas memerangi. Istilahnya ini jihad, jihad, jihad dafa ya, jihad defensif. Dan ini berlangsung semenjak periode Madinah sampai perjanjian Hudaybiyah sampai tahun 6 Hijriah yaitu yang saat itu turun surat At-Taubah yang mana Allah mengatakan fa idzan salahal ashhurul hurumu faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa wa khuduhum wahsuruhum waqadulahum lahum jadi pokoknya musyrikin habisi semuanya. Habisi semuanya. Diperangi mereka. Kecuali mereka-mereka yang mau tunduk kepada aturan Islam, maka mereka dihukumi sebagai kafir dimi, mereka dilindungi, dilindungi. Tapi mereka membayarkan jizyah. Sebagaimana juga di surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang mereka itu qatilul ladina la yu'minuna billahi wala fil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yatinuna dinal haqqi minal ladina utul kitaba hatta yu'tul jizyata ayyatin wa hum Jadi mereka mau tunduk kepada aturan Islam dan mereka mau membayarkan jizyah upeti, mereka dilindungi. Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni timahum wa malmilat akhir Islam wa hisabuhum ala rabbihim.